Qala Syekh bin Bas rahimahullah taala al maksud annahu ala basiratin ala ilmin lakinnahu taraka dhalika mutaba'atan li aslafihi wa asyakhihi. Sara ila an-nar wal billah. مع كونه ناصر النبي وحماه وبذل زهدا كبيرا في حمايته من أذى قومه ولكنه لم يكتب الله له السعادة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه في ثمرات من النار فسفى إلى ربه فصار في ضحضاح من النار yagla minha dima'uhu yagla atau yugli eh? ya yagla galiya yagla atau yugli <clears throat> mendidih yugli minha dima'uhu nas'olah afiyah asani ammal iradatu syar'iyah fa hiya bi al-mahabba wa bi ma'na ar-ridha Qad yaqa'u muraduha wa qad la yaqa' Qad yaqa'u muraduha wa qad la yaqa'u muraduha Allahu arada minal ibad ay ya'buduhu wa ay yuti'uhu Faminhum man imtasala wa wahhada Allah wa ata'a amrahu wa humul aqal wa minhum man asa wa kafara wa humul aksarun Pembahasan ini ya ikhwan dibahas panjang oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Sifaul Alil. Sifaul Alil dalam kitab satu jilid yang berjudul atau yang diberi nama Sifaul Alil fi Masailil Qada. Awi Masailil Qadar wal Qada wal Hikmah wal Ta'lil. Sifaul Alil fi ilil qadar wal qada wal hikmah wat ta'lil panjang lebar dijelaskan di sana satu jilid segini kurang tebal sedikit Pada siapa yang ingin kesuk kepada kita tersebut maka di situ beberapa faedah yang sangat banyak. di sini disinggung sedikit oleh Syekh bin Basrah rahimahullah taala. Insya dalam pertemuan yang akan datang akan kita bawakan kitab tersebut dan kita baca sebagiannya sebagai beberapa contoh atau sebagai bentuk membawakan contoh dari kalam yang dibawakan di sini saya Syekh bin Bas taala. Qauluhu wa hadil iradatu yuqalu laha iradatun syar'iyyatun bi ma'na al-mahabba wa bi ma'na ar-ridha. Nanti irada syariah adalah irada yang mananya adalah mahabba wa bimana rida ini apa yang diinginkan. Itu adalah dicintai dan diridhoi. Ini irada syariah. Adapun apa yang diinginkan tapi dia dibenci. Ini irada kauni, kauniyah. Mananya terjadinya apa yang terjadi perkara-perkara yang dibenci ini terkait dengan iradanya Allah Ta'ala. Dan nggak harus dicintai. Adapun iradah syariah dikatakan bimakna al-mahabbah wa bimakna ridho. Maknanya adalah Allah mencintainya dan Allah meridhoinya. Apakah harus terjadi? Jawabannya enggak harus. Mau dikatakan kot yakau muraduha wa qad la yakau muraduha. Kadang terjadi apa yang diinginkan, oleh Allah kadang tidak terjadi. Contohnya, arada ayyuk minu. Ini arada minal ibad ayyuk minu. Arada Allah Ta'ala minal ibad ayyuk minu. Allah menginginkan dari hamba supaya mereka beriman. Ahabba minhum dalika. Allah mencintai dari hambanya. Dalika yani al-iman. Dalika yani apa? Al-iman. Waradiya minhum zalika dan Allah meridhai mereka dari meridhai keimanan dari mereka. Dan Allah meridhai minhum minal ibad keimanan. Walakin al aksarin lam yaf'alun tapi kebanyakan mereka tidak melakukan tidak beriman. Ini dikatakan al-irada syar'iyah Artinya kadang terjadi, kadang tidak terjadi sesuai dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa min hadzal bab qawlu ta'ala Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dan dari bab ini juga firman Allah Ta'ala, Allah menginginkan dari kalian kemudahan. Dan tidak menginginkan dari kalian kesulitan. Hadil iradatu syar'iyyah. Ini dikatakan al-iradah syariah ini insyaallah kita akan membacakan kitabnya Ibnu Qayyim sedikit dalam bab ini. Ada beberapa halaman bahkan panjang, cuma nanti akan kita ambil sebagian saja dalam pertemuan yang akan datang insyaallah. Di sini kita cukup menukilkan atau membawakan saja kita bacakan besok pada hari malam Jumat. Mudah-mudahan <clears throat> Allah berikan kesempatan untuk kita baca kitab tersebut dalam bab yang khusus terkait dalam masalah ini. Hadir radatu syariatu yuhibbu li ibadi dalika. Allah mencintai bagi hambanya yakni kemudahan yuhibbu lahum yusr yuhibbu lahum al-yusra wa yuhibbu lahum al-usra Allah mencintai bagi hambanya kemudahan tidak menyentuh dari hambanya kesulitan Lakin kot al hadha wa kot la yaf'aluhu. Lakin kot yaf'alu hadha dan akan tapi kadang Allah melakukan ini dan kadang tidak melakukannya. Allah subhanahu wa ta'ala kadang buktinya kita dapat beberapa kesulitan. Kadang kita menjumpai kesulitan. Kadang menjumpai kemudahan. Mau dikatakan kot la yaf'alu hadha wa kot la yaf'aluhu. Ya ini kadang, kadang kita banyak sering kadang menjumpai beberapa kesulitan. Kadang juga kita menjumpai beberapa kemudahan. Maka dikatakan kot umuro dua wakot la yako. Kadang terjadi apa yang Allah inginkan, kadang tidak ter terjadi. Itu dengan hikmah. Hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Walihada yakul kathir minan nas fi usrin wa masakin. Maka dikarenakan inilah terjadi apa terjadi dari manusia. Manusia yakul yakul kasir menanas banyak dari kalangan manusia yang terjadi dalam kesulitan wanasak masak dan dalam keberatan perkara yang berat masak dan perkara sulit. Alhamdulillah. Usir wal masak ini mananya sama. Sulit. yuk talu ba'dhum kadang sebagian mereka dibunuh. Wa qad yahliku atau yahlaku bil kadang sebagian mereka Binasa dengan tenggelam. Mati dengan tenggelam. Wagarut dan yang lainnya. Lima. Sabaqa fi ilmillah. Bukan bahasanya lama tapi lima. Itu semuanya adalah terkait dengan apa yang telah berlalu dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa iradati al-kauniyah annahu yaqwa dan terkait dalam ilmunya Allah dan iradanya Allah Ta'ala al-kauniyah bahwasanya perkara terjadi. Jelas ini ya, Wah, untuk rincian yang lebih luas, lebih jelas dari penafsirannya Ibnul Qayyim dalam masalah ini insyaallah sabar saja kita bacakan insyaallah nanti pada malam Jumat. Mudah-mudahan aja Allah memberikan kesempatan untuk kita bacakan. <clears throat> Wa kadzalika yuridullahu an yukhaffifa ankum Demikian juga Allah menginginkan dari kita untuk Allah berikan keringanan yukhaffifa ankum. Khaffafa yukhaffifu. Dengan keringanan. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sananal usunan ladina min qablikum yatauba alaikum. Ayat-ayat seperti ini juga di sana dibawakan oleh Ibnu Qayyim. Ayat-ayat ini semuanya yang telah kita sekarang ini kita baca dalam bab kita tersebut dibawakan oleh Imam Ibnul Qayyim di akhir-akhir kitab. dan kitab Sifatul Alil. Bantahan terhadap dari kalangan banyak alul beda. Qadariyah dari dua bagiannya. yakni Qadariyah dan juga Jabariyah dan juga Mu'tazilah. Dalam kitab tersebut lengkap sangat mencukupi. Bahkan semua alul ilm dalam membahas masalah ini tidak akan lewat dari kitab tersebut semuanya kembali kepada kitab tersebut. Dan kitab yang lainnya dari kalangannya alul ilm. Dan terangnya ayat yang sekarang kita baca juga di sana datangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Hadhihi datun syar'iyyatun qad yaqa'u muraduha wa qad la yaqa'u muraduha. Ini katakan irada syariah kadang terjadi yang dimaksud yang diinginkan oleh Allah dan kadang tidak terjadi. Mislu damas seperti apa yang telah lewat, anallah arada minal ibad buduhu. Semisal, semisal apa yang telah lewat, sebagai contoh seperti bahwasanya Allah menginginkan dari hamba supaya mereka mengibadah Allah. Wa arada minal ibad ayyuti urusul. Dan menginginkan dari hamba Wa arada min al-ibad ayyuti ur-rusula walakin minhum man ata'ahu wa minhum man lam. Arada dari hambanya. Arada Allah Ta'ala min al-ibad. Allah mengen dari hambanya. Ayyuti ur-rusul. Supaya mereka mentaati para utusan Allah. Walakin mungkin tapi di antara mereka para hamba Allah ada yang mentaati para utusan Allah. Di antara mereka ada yang tidak mentaatinya. Tapi secara aslinya Allah mencintai supaya mereka mengibadai Allah. Tapi apakah semua harus? Enggak harus. Harus terjadi. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idnillah. Wa ma arsalna tidaklah kami mengutus dari seorang rasul pun melainkan supaya ditaati dengan izin Allah taala. ini izin syar'i. Al izin syar'i di sini. Aksarul rusul ma'ata'ahum kaumuhum. Perhatikan kebanyakan para urusan Allah tidak ditaati oleh kaumnya. Jadi kebanyakan aksar rusul ma'ata'ahum kaumuhum. Kebanyakan para urusan Allah itu tidak ditaati oleh kaumnya. Wa minhum man ata'ahul kasir wa asal kasir dan antara mereka juga para urusan Allah ada yang ditaati oleh banyak dari kaumnya dan ada juga yang ditentang oleh banyak dari kaumnya. Wa minhum man qatalahu dan darah mereka ada yang dibunuh oleh kaumnya. Seperti apa Nabi siapa? Zakaria dan hmm? Yahya dan yang lainnya. Banyak dibunuh. Falhasil maka dari ringkas daripada pembahasan ini annal iradata syar'iyyata laysat min jinsil irada kauniyah. Maka ringkasnya bahwasanya irada syar'i itu bukan termasuk jenis dari irada, irada kauniyah. Al-kauniyatu min jinsil masyi'a la yatakhallafu muraduha. Al-kauniyah dari jenis al-masyi'ah. Sifatnya umum. Maka tidaklah akan ada yang terluputkan. Harus terjadi. Tapi nggak harus dicintai, nggak harus diridhai. Wa amal iradatu syar'iyyah faqad yaqa'u muradu wa qad la yaqa'u muradu. Adapun iradatu syar'iyyah maka kadang terjadi apa yang diinginkan dan kadang tidak terjadi apa yang diinginkan. Li'anha bimakna al-mahabbah war ridha. Ini sudah terulang-ulang karena apa karena apa karena maknanya adalah makna yang terkait dengan perkara apa yang Allah cintai dan Allah ridhai arada min ibadi ay ya'budu yakni ahabba minhum dzalika wa amarahum fi hadha wa radiya minhum hadha Allah menginginkan dari para hambanya supaya mereka mengibadah Allah. Maksudnya Allah mencintai dari mereka hal ibadah kepada Allah. Allah memerintah mereka dengan perkara ibadah tadi dan Allah meridhai mereka dengan ibadah tersebut. Akan tapi lakin al aksarin lam yastajibu lidda'i. Akan tapi kebanyakan hambanya tidak menyambut panggilan dari orang yang menyeru kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, ikhwah, Hada maqamun azimun zalat fil aqdam, jalat jalat fi aqdamun wa dallat fi afhamun min alil bid'ah wal minal mu'tazilah wal qadariyah wa ghairihim. Ini adalah maqam. Maqam itu apa? Hmm? Ini perkara termasuk kepadaan yang sangat besar. Ini termasuk perkara yang sangat besar. Zalat fi abdamun. Banyak orang yang tergelincir. Wadalat fi abham. Banyak pemahaman yang tersesatkan. Siapa? Dari kalangan alul beda? Menal mu'tazilah. Dari kalangan mu'tazilah wal qadariyah. Dan dari kalangan qadariyah. Ada ya? Qadariyah yang dikatakan sana jabariyah. Wa dan dari dan selain mereka mimman sara fi dan selain dari mereka orang-orang yang masuk dalam atau menjadi dalam apa dalam apa yang terkait dengan pemahaman mereka. Dhannu annal iradata wahidatun mereka punya anggapan bahwasanya iradah adalah satu. Maknanya apa yang Allah inginkan maka Allah cintai. Baik ini perkara yang jelek atau perkara yang baik. Jadi apa yang terjadi berarti Allah mencintainya. Inilah yang dirinci oleh alul Kalau Qalu kaifa yukhalifu Allah? Mereka berkata bagaimana yukhalifu murad bagaimana perkara yang terjadi terus kemudian tidak berjalan dengan keinginan Allah taala. Faqad fi hadza maka mereka telah tersesatkan dalam perkara ini. Fal iradatu qismani sat wahidatan maka iradah adalah dua bagian bukan cuma satu bagian. Ada kauniyah dan ada syar'iyah. Saya ulang lagi kalau ingin tahu dalam perkara ini kembali kepada kitab yang tulis oleh Ibnu Qayyim dan juga yang lainnya. Dua bagian tersebut yaitu yang pertama irada syar'iyah wal irada wasani wal irada al kauniyah. Fal tuh kauniyah tu bi ma'na al masyi'ah la yatakhallafu muradu wa inna rabbaka fa'alul lima yurid. Irada syar'i irada kauniyah maknanya adalah sama dengan masya ini maknanya makna ya. masya ini apa? Irada yang terkait dengan secara umum mencakup keumuman apa yang terjadi. Yatakhallaf murad la yatakhallaf tidak akan terluputkan akan terlewatkan apa yang diinginkan oleh Allah SWT dengan dalilnya inna rabbaka fa'alul lima yurid wal iradat syar'iyyah bi al mahabbah wa rida, faqad yaqa'u murada wa qad la yaqa'ul murad dan iradat syariah semakna dengan berarti masalah apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhai Kadang terjadi apa yang diinginkan dan kadang tidak terjadi apa yang dia ingin inginkan. Kemudian kata di sini waqad fassala dzalika al-Allama Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fi kitabih Sifaul Alil. Ibnu telah memerinci dalam kitab beliau Sifaul Alil Sifaul Alil fi Masailil Qada' wa Taqdir wal Hikmah wa Ta'lil. Demikian judul kitab tersebut wa ghairuhu yakni wa ghairu dzal selain yang apa yang lain dari para a'immah wa ghairuhu ini qad fassala dzalika al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah fi kitabih Sibul Alil wa ghairuhu min al-a'imin a'immatil ilm fi tafsir wa ghairi tafsir ini dalam banyak kitab mereka wa kata Abu Abbas Ibnu Taimiyah fi fatawahu al-katsirah Artinya semisal dengan apa yang telah dirinci oleh Ibnu Qayyim juga Ibnu Taimiyah. Bahkan dalam kitab Siful Alil Ibnu Qayyim banyak menukil dari kalamnya gurunya, dari kalam sehnya, Beliau menukil beberapa contoh. Dan kitab tersebut bawakan banyak permasalahan. Di antaranya adalah terkait dalam masalah hewan. Banyak sekali hewan-hewan yang dibawakan oleh beliau sebagai contoh tentang Beberapa keutamaan yang dimiliki oleh hewan masing-masing antaranya semut, burung hudhud, tikus, ular, dan yang lainnya banyak sekali. Ini burung apa? Burung merpati. Banyak beberapa apa jenis hewan dibawakan Ibnu Qayyim sebagai beberapa contoh untuk sebagai apa bentuk kelengkapan pembahasan beliau rahimahullah taala sangat panjang sangat bermanfaat jadi kitab tersebut kalau bisa tolong dimiliki dan dibaca. <clears throat> insyaallah kita akan bawakan pada waktunya insyaallah. Baik. Qala Imam Bukhari wa ta'ala al hadis barakam 7465 wa 65. Hadatsana Abu Yaman Akhbarana Su'aib. عن zuri ha kamu nah di sini tahwil ha itu adalah rumus Mananya tahwil. Pindah sanat. Dari hawala yuhawlu tahwil. Perpindahan sanat. Wahatusan Ismail. yakni gurunya Bukhari dua. Di sini. Abu Yaman sama Isma Ismail. Hatasani akhi Abdul Hamid kata Ismail an Sulaiman an Muhammad bin Abi Atik Ali bin Syihab. Anali Ali Ibn Husain. Jadi tadi ada sana Abu Yaman akhbarana Su'ay bin Ali Zuhri. Di sini ketemu di setelah Muhammad bin Atik Ali bin Syihab. Anali Ali bin Husain. Nah, setelah itu ketemu ada Ali bin Husain, anna Husain bin Aliin radhiyallahu anhuma akhbarahu an Ali bin Husain an Husain bin Ali berarti Ali tadi cucunya Ali ya toh Ali cucunya apa cucunya ah? Ali Ali bin Husain ya kan anak Husain bin Ali akhbarahu <clears throat> Anna Aliyah bin Abi Thalib. Berarti di sini apa? Cucu ngambil dari bapak. Bapak dari mana? Bapaknya lagi apa? Dari apa? Rentetan dari cucu sampai kak? Sampai kakek. Ya. Akhbaroh, <clears throat> akhbaroh anna Rasulullah SAW tarakahu wa Fatimata binta Rasulullah SAW lailatan. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib memberitahu kepada Husain Bahasa Rasulullah SAW pada suatu malam mengetuk torokahu. Torokahu itu apa? Torokahu yatruku mengetuk pintu rumahnya Ali. Perhatikan torokahu yatruku maknanya apa? Menge mengetuk. Maka alat ketuk dikatakan apa? Mitroko. Palu dikatakan apa? Atau untuk menge mengetuk. Sim alat. <clears throat> Jadi pada suatu malam Rasulullah SAW datang kepada rumahnya Ali mengetuk, ya kan? Fakallahu maka berkata Rasulullah SAW kepada mereka kepada Ali sama istrinya, "Ala tusallun?" Dengan bentuk apa? Kalimat lembut. Kalimat yang lembut perintah dengan kalimat yang lembut. "Ala tusallun?" Tidaklah kalian salat? Kalau Aliun berkata Ali, "Fakultu maka Ali mengatakan, "Ya Rasulullah, innama anfusuna biyadillah. Wahai Rasulullah hanya saja atau hanya saja bahwasanya jiwa-jiwa kami di tangan Allah Taala. Fa'idha sa'a ayya ba'asana ba'asana. Maka apabila Allah mengendaki untuk membangkitkan bangunan kami, maka Allah membangunkan kami. Fansarafa Rasul sallallahu alaihi wasallam hina qultu dalika maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Ali langsung berpaling dan balik ketika mendengarkan ucapannya Ali tadi. Innama anfusuna biyadillah. Fa idza syaa ya ba'atsana ba'atsana. Zaman ini tidak menyenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan yang tidak menyenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau langsung balik. Walam yarji ilayya syai'an walam yarji raja'a yarji'u di sini adalah fi'ilnya muta'ati. Raja' itu kadang lazim kadang muta'ati. Ini yang bentuknya apa? Bentuk apa? Muta'ati kenapa? Karena ada maf'ulnya. Walam yarji ilayya syai'an. Jadi raja itu kadang bentuknya lazim raja aliyun. Raja Muhammadun. Ali telah balik, Muhammad telah balik. Tapi kadang juga bentuknya mutad seperti di sini walam yarji dan Rasulullah tidak mengembalikan sesuatu apapun dari bentuk ucapan kepada saya kata Ali. Summa sami'tuhu wa huwa mudbirun yadribu fakhidahu. Kemudian kata Ali, Aku mendengarkan beliau sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau dalam keadaan mudbir ini balik sambil ia teribu Sambil apa? Dalam keadaan memukul pahanya. Fakid. Kalau mudhaf bacanya fakida. Tapi kalau dibuang idhafahnya maka bacanya fakdun paha. Fakidun dan fakdun. Kebanyakan kalau diidafakan maka bacaannya koknya di kasroh. Fakhidah. Fakhiduhu. Fakhidahu. Fakhidihi dan semisalnya. <clears throat> Rasulullah SAW dalam keadaan balik sambil memukul pahanya wa yakul dan Rasulullah membawakan ayat wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dan adalah kebanyakan manusia itu ya, seringnya membantah memban membantah. Disuruh bangun, ditanya bangun nggak kalian untuk sholat? Bukan kok jawabannya enak, tapi jawabannya malah apa? Membantah. Wahai Rasulullah, siwa kami di tangan Allah. Kalau Allah menghendaki kami dibangunkan, ya bangun. Kalau enggak, ya enggak. Nah, kan enggak enak. Enggak enak didengar. Enggak enak didengar. Maka Rasulullah dalam keadaan enggak suka langsung balik tanpa ngomong. Sambil membacakan ayat, bahkan al-insanu aktsara sa'in jadalah. Dan manusia itu banyaknya apa? Suka memban membantah. Nah ini teman tabiatnya manusia, tabiat yang nggak baik. <clears throat> Dan ini bukan sebagai syarah kepada Ali Rasul anhu. Ya kan? Bukan sebagai syarah kepada Ali Rasul anhu. Sebagaimana perkataannya siapa? Rasulullah kepada Abu Dhar, inna, in, inna in apa? Inna fika Apa itu? Seperti pada Mu'ad. <clears throat> Inna fika mru'un inna kamru'un fika jahiliyah. Inna kamru'un fika jahiliyah. Wahai Budar, pada dirimu pada ada sifat jahiliyah. Nah. <clears throat> Ketika Abu Dhar mengejek sebagian orang dengan apa? Anaknya orang hitam. Nah, seperti itu. Itu termasuk termasuk sifat jahiliyah. Ini bukan sebagai apa? E, bentuk cara <clears throat> dari Rasulullah tapi apa? Perkara yang nggak baik. Wasyahid qauluhu qaul Ali radhiyallahu anhu. Yang sebagai apa? Sebagai syahid dalam hadis ini perkataannya radhiyallahu anhu, "Innama anfusuna biyadillah in dawa wa in sa'a amsakaha." Hanya saja, hanya saja bahwasanya jiwa-jiwa kami di tangan Allah. Jika Allah mengendaki, dikembalikan jiwa tadi kepada kami. Jangan jika tidak, Allah menahannya. Nah, ini kami bangun, tidak bangun itu adalah tergantung apa? Iradanya Allah katanya. Fayal irada kauniyah, maka dikatakan iradal kauniyah. Karena Nabi Sallam karya minhu. Hada. Seakan-akan bahwasan Nabi Sallallahu Alaihi itu nggak suka dari Ali tentang ucapan tersebut. ma'an fusuna biyadillah. Insya'aradda wa in amsakaha. Ini yang tidak disukai. Li'annau atahuma. Wa qala ala tusalliyani. Kenapa? Karena Nabi SAW datang kepada Ali dan Fatimah. Dan berkata dengan Quran yang lembut. Ala tusalliyani. Ya kan? Dengan ucapan yang lembut. Fahafsahuma ala ayakuma. Mau dikatakan ini untuk apa untuk dorongan ala tusallian. Rasulullah orang keduanya supaya keduanya bangun yatahajjada yatahajjada ya kan bertahajud lail faqala ali radhiyallahu anhu maqala maka berkata apa yang beliau katakan innama anfusun nabiyadillah yakni arwahuna anfus ini jiwa-jiwa kami, roh-roh kami. Insya'arat dawa insya'amsakha. Jika Allah menginginkan, maka Allah melepasnya dan kembali kepada jiwa kepada badan kami. Kalau enggak, maka Allah menahan kami. Menahan roh tersebut. Menahan roh tadi. Fansarafa walam yarsi ilahi sayan. Rasulullah langsung berpaling pergi. Tidak membantah sedikit pun ucapan yang dibangun oleh Ali. Fasami'ahu yakulu wa wawaya yadribu fakhidahu. Maka Ali mendengarkan Rasulullah SAW mengatakan, sedangkan beliau dalam keadaan memukul pahanya. Bahkan al-insan aksara syai'in adalah Bahwasanya manusia itu kebanyakannya adalah suka memban membantah. Fahuwa adalah bil qadar. Maka di sini Ali membantah dengan qadar. dengan takdir. Jadi kelalaiannya, ya kan, bukan disadari tapi malah dibantah dengan tak takdir. Ini nggak baik. Ada orang itu kalau malas, jangan kemudian untuk mengelak dari mungkin teguran dan semisalnya dengan takdir nggak baik. Ini nggak nggak baik. Seperti di sini Rasulullah SAW nggak menyukai ucapannya Ali. Jadi kalau orang itu punya kemalasan dalam suatu perkara, dalam cari rezeki, terolah, dalam belajar, kemudian dia membela dengan takdir, memang kalau kayak gini mau bilang apa lagi? Ini nggak baik. Itu enggak enggak baik. Kenapa? Walau kala kalimatan ukhra gara dalik lakar ansabah. Maka jika oleh Ali berkata dengan kalimat yang lain selain apa yang dia ucapkan tadi, innama anfusuna biyadillah. Kalau Allah ngomong selain itu, maka lebih ansab lebih apa? Lebih sesuai. Lebih pas ini kurang pasnya. Kenapa kok dia ngomong innama anfusun biyadillah insa'a radda wa insa'a amsakaha. Ini kalimat yang kurang pas. Kenapa li anal qadar ma yuhtajju bihi fi anil mahabi asar iya. Kenapa? Karena takdir, takdir itu mayuhtajju tidak dibikin hujah dengan takdir dalam takhalluf. Dalam apa? Dalam hmm? takhalluf dalam tidak melaksanakan atau dalam terlambat dalam kemunduran dari perkara-perkara yang dicintai secara syar'i. Nah, jadi orang nggak belajar, belajarnya malas, ditegur, nggak boleh kemudian eh, memang sudah takdir Allah cuma sebatas ini kok, apalagi. Nah, ini nggak boleh, ya kan? Saya rezeki malas. Ya kan? Pagi-pagi harusnya bangun, harus segera berangkat untuk mencari rezeki, malah malas-malas. Itu bukan kemudian memang kemampuannya cuma sebatas ini, kamu apa lagi Allah cuma memberikan sebatas ini kemampuan, nggak ada yang lain. Ini adalah nggak benar, nggak baik. Itu termasuk perkara yang tercelah. Bagaimana <clears throat> ya, kawan? Maka dikatakan al-insan yu'alitsu. Beliau mengatakan al-insanu yu'alit. Kata beliau Syekh bin Bas, al-insan seorang insan itu yu'alit, yakni berusaha. Wa inna ma yahtadzu wa ma yahtadzu bil qadar ba'dal musibah. Adapun berhujjah dengan takdir itu setelah musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, Sebenarnya kami miliknya Allah. Maksudnya kami semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah adanya musibah. Itu boleh dengan dengan takdir Allah seperti itu. Adapun perkara-perkara yang syar'i yang seorang itu terlambat darinya, mundur darinya ini adalah nggak boleh berusaha dengan takdir. Paham? Kemunduran dalam perkara-perkara yang disyaratkan ini bukan dengan takdir. Kenapa? Karena manusia diberi untuk berusaha. Amma yahtajja bil qadar ala takhallufi anil amal saleh wa huwa istati'ul ilaja hadza ma yalik. Hadza ma yaliku. Adapun dia itu berhujjah dengan takdir atas keterlambatan dia, atas kemunduran dia dari beramal yang saleh, dari beramal dengan amalan yang saleh, sedangkan dia mampu untuk mengusahakan ini tidak sepantasnya hadza ma yalik lako yaliku pantas mayalik tidak pantas Mahfum? Perhatikan. Jadi tidak sepantasnya. Maka seorang insan harus mengetahui situasi dirinya yang baik. Jangan kemudian kejelekannya ditambah dengan kejelekan yang lain seperti berusaha dengan takdir. Lakin ya'malul asya akan tapi dia harus beramal ya ya'mal sama saja. Mana yang sama? Yu'alit berusaha, ya amal juga beramal. Kan tapi manusia seorang insan itu adalah beramal. yakni mengusahakan beberapa macam usaha. Masalah ya jalu man yukidu waktu ibadah. Man yukidu ay qada itu. Apa mana? yukidu? Hah? Apa mana yukidu? Hah, turun Yuqidu membangunkan. Masalah sebagai contoh kata Ibn Bas, ya jalu dia seorang insan menjadikan berusaha menjadikan orang yang bisa membangunkan dia waktu kali waktu ibadah. Jadi mungkin pesan nanti kalau jam segini saya bangun ya. Berarti sudah memiliki upaya. Ya jalu man yuqidu ayqadha yuqidu itu membangunkan. Istaiqadha yastaiqidu bangun. Bangun. Apa itu? Istaiqadha yastaiqidu bangun. Kalau aiqadha yuqidu bangunkan. Itu dibedakan. Di seorang insan itu bikin usaha diantaranya apa pesan sama orang yang lain ibunya bapaknya kawannya man yukidu waktu ibadah jadi waktu ibadah dia dibangun minta dibangunkan pada wujud saat Al-an ya saat saat al-waqt alladhi yurid. Setelah wujudnya sekarang jam, saat itu jam. Sekarang setelah wujudnya saat, ini saat ini jam. Sekarang banyak jam yang bisa dikatakan apa? Jam yang berdering apa? Jam beker. Nah itu. Maka ya terus saat maka dia membuat membuat jamnya tadi itu pada waktu yang dia inginkan. Dia ingin bangun jam sekian, jam sekian, bisa diatur alarm. Ya. Alarm itu. Yaf'alul asbab idza kana shadiqan yaf'alul asbab. Dia melakukan beberapa sebab kalau memang dia jujur dalam apa yang dia inginkan maka dia harus melakukan sebab. La yahtajju bil qadar dan tidak boleh dia ini berhujah dengan takdir. Wa huwa mu'ridun au dia berpaling atau dia lalai Au mutas ataupun apa? Menyepelekan. Au mukasir atau memang sengaja nggak memenuhi kewajiban yang harus dipenuhinya dalam perkara-perkara yang dibutuhkan dalam sebab layak yakunu hadas sohian ini tidak benar layak yakunu hadas sohian perkara ini kalau dia itu mutasahil berpaling lalai atau memang sengaja untuk nggak mencari sebab ini tidak benar Wallah buddha min jin bahkan harus dari ada adanya usaha usaha. Apa ya kuat <clears throat> Biar nggak tercelah. Kalau anak insan antara kelas baba wa nama hatta talat samsu ma yakunu udran lahu fitar kisolat il fajr. Fitar kisolat il fajr. Maka seandainya seorang insan meninggalkan sebab. Enggak cari sebab. Dan dia tidur. Sampai terbit matahari. Ini bukan sebagai udur. Bagi dia dalam meninggalkan salat fajar. Perhatikan. Hei, udah mah, Syahid. Gambar besok nanti gambarnya itu, jangan sekarang. Gambar, terus dari tunggu gambar. Sampai selesai nanti gambar. Maka seorang insan seandainya dia meninggalkan sebab, tidur sampai terbit matahari, ini bukan sebagai utur dalam meninggalkan sholat fajar. Ya kan? Yang namanya biar enggak kerinan, atau nanti kerinan. Nah, Ya tidurnya itu jangan sampai larut malam, jangan begadang. Ya, masih sore tidur. Au nama bil qurbil qurbi duhur atau dia tidur mendekati waktu tuhur. Walam yaj'al hunaka asbaban. Dia enggak mau bikin sebab di sana. Hatta fatathu duhru sampai terluputkan salat duhur. Oh hatta fatatul asr sampai terluputkan salat asar. Maya kunu udur, maka ini bukan sebagai udur. Mujahid, bisa gambar. Perhatikan. Gambar terus kupingnya dipakai. Punya kuping dipakai. Kita cetak kamu gambar. Wala yakunu binal udur. Li'annahu apa? Mufarrid. Apa mufarrid itu? mukasir, Termasuk melalaikan tidak memenuhi kewajiban apa yang harus dilewati dari membuat atau mencari sebab. Amalau amara man yuqiduhu minat sikot. Adapun kalau sudah memerintah orang yang membangunkan dia dari orang-orang yang dianggapnya sudah terpercaya. Wa ida azana al muadzinu aikitni. Aikitni. Ini pelamar. amr. yuki yuqidu aikit. Adapun kalau dia ini sudah berkata kepada orang yang dipeseni, dan dia berkata, apabila ada azan, idza uzzin atau idza azan al muazzin, bangunkan saya ya. Orok kabas saat ataupun dia apa menyusun alarm jam apa di jam alal waktu al munasib waktu waktu yang pas sesuai dengan keinginan dia wal semalam yasma kemudian dia enggak mendengarnya awasoba asaba khalalun yakunu ma'dzur ataupun jam tadi mungkin tiba-tiba baru rusak dan semisalnya sehingga dia enggak bisa bangun ini yakunu ma'dzur maka dia dapat uzur Nah kalau itu kalau memang begadang malam sampai larut malam sehingga nanti waktu subuh terluputkan ini terce tercelah. Sema'adun hadaf fi tafsilun lil udur. Ini juga ada rincian dalam masalah udur. La yu'akkidu saat masalan wa huwa mutaakhirun min naum. Dia tidak menyusun waktu untuk jam. Bikin alarm. Sedangkan dia tidurnya terlambat mutakhirun bin naum. Dia terlambat dari tidur. Faistahkimu istahkimu naumu wa isma'u fayakunu maluman min jati ta'akhuri wa sahrihi. Ya kan? Akhirnya apa? Dia tidur lelap. Tidak dengarkan apa yang terkait dengan usaha dia. Maka tercela dari sisi apa? Keterlambatan dia dan begadangnya. Sehari itu begadang. Fal wajib ayataqaddam wa yanama mubakkiran maka seharusnya dia ini adalah tidurnya itu mau mubakir. Apa mana mubakir? Masih sore sudah tidur, tidur segera. mau Mubakir itu segera. Apa mau mubakir? Segera. Segera. Ya kan? Harusnya apa mau mubakir? Seperti ya kan? Orang sering terlambat dari takbiratul ihram. Seorang imam sedangkan nggak ada udur apa-apa. Ngobrol, ngobrol, ngobrol, ngobrol, ngobrol, sudah ada iqamah baru cari air wudhu. Ini juga bisa disalahkan, dibentak, dimarahi oleh gurunya, oleh orang tuanya, oleh kawannya itu perkara yang wajar. Kenapa? Karena memang nggak segera. Ya kan? Maksud katakan wajib dia segera tidur hatta la yaghlibuhu naumu supaya enggak apa? Uh, supaya enggak Ya glibu naum. Jadi tidur biar tidak apa tidak mengkondisikan dia jadi orang yang nggak bisa bangun. Wahatta hatta Tengok al munabbih. Munabbih itu adalah alarm. Supaya dia mampu untuk mendengarkan alarmnya aus ataupun jam. Munabbih. Nabbahi nabbihu. Itu namanya apa? Seperti alarm namanya munafik. Faidha mat akhara wa manama illa indal fajr kaifa yasma'u sa'a? Maka bila Faidha mat akhara bila dia terlambat wa manama dan tidak tidur kecuali setelah sudah mendekati fajar, maka emang bagaimana dia mendengarkan waktu jam? Enggak akan dengar. Perstagroko binom kedang ini tenggelam, fastagraqa. Pulas dalam tidur. Wasakotokal mayit dan seperti dia jadi jadi seperti ini orang yang sudah mati. Ada mufarritun walaysa bima'dhurin walau ja'ala sa'ata inda ra'sihi. Ini termasuk mufarrit muqassir, bukan ma'dzur walaupun dia mau bikin taruhlah alarm di jam taruh kepalanya. Kenapa? Karena sudah enggak mampu lagi untuk dengarkan. Li'annahu sahara wa ta'akhkhar karena dia begadang dan terlambat tidurnya Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nawma qablaha, yakni qabla isya. Wal hadis ba'daha. Dulu Nabi sallallahu tidak menyukai tidur sebelum isya dan tidak menyukai cerita-cerita setelah setelah isya. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anis samar. Rasulullah melarang dari samar, apa samr itu? samar itu adalah begadang malam yakni sabr alladhi yadurul insana aw sabr alladhi wa fi ghairi maslahatil muslimin aw fi ghairi darurah. Samar yang bukan apa? perkara yang baik. Kalau samar dalam perkara yang mendaratkan insan atau samar begadang yang sifatnya itu tidak terkait dalam masalahnya kaum muslimin atau tanpa darurah. Ini yang di, dibenci. Tapi kalau samar itu mencari ilmu, mutalah ilmu, lah ini ada salafnya. <clears throat> Berhasil anna samr alladhi yaf'al wal kathir minan nas fil kil wal qawl aw sama'il a alatil malahi aw fil akhbar alati tadurruhu wa la tanfa'uhu aw fi ghairi hadha mimma la yatarru ilaihi ma huwa udrun. Maka rekesnya bahwasanya begadang yang banyak dilakukan oleh manusia dalam apa? Kadang dalam apa? Dalam kil dan dan kol. Katanya dan katanya. Begadang dalam apa? Begadang dalam kekufuran. Begadang dalam kemaksiatan seperti banyak begadang sampai mati 100 lebih dari kalangan apa? Pendukung demokrasi. Ya kan? Anggota PPKS banyak yang mati karena begadang. Dari pagi sampai pagi. Ya kan? Kabar yang mutawatir melalui berita media umum. Berapa banyak yang mati dalam mendukung kekufuran demokrasi? PPKS apa? PPKS itu? Nah, KPPS bukan Bos. KPPS kelompok penyelenggara pemilihan pemungutan suara. Banyak yang mati. Tanggal 22 itu sudah mati 50 lebih. Kalau sampai sekarang katanya anda beritanya 100 lebih. Dalam mendukung togut demokrasi. Mendukung kekufuran, mendukung kemurtatan, banyak yang mati. <clears throat> Nah itu. <clears throat> Jangan kan sholat. Mungkin salatnya di mungkin. Lima waktu sekali. titipan sama orang lain. Titipan sama imam masjid. Titip, titip, titip itu. Lagi sibuk ngurusi apa? Ngurusi eh, pemimpin negara. Membangun negara dengan keluhuran. <clears throat> Baik. Jadi banyak manusia yang begadang dalam kil wal kol. Cerita yang nggak ada manfaatnya atau mendengarkan alat malahi, alat yang melalaikan, alat-alat musik. Atau dalam akhbar, dalam kabar-kabar, berita-berita yang membahayakan dirinya, nggak bermanfaat bagi dirinya, atau dalam selain ini semuanya termasuk perkara yang tidak dia itu harus harus begadang. Ini bukan udur. kita wa nama 'anil fajr mufarrid. Kalau dia sampai terlambat dari sholat tidur, ini nggak ada udur kenapa? Karena dia termasuk mufarrid. Ya kan? <clears throat> Ini perhatikan ya, Ikhwah. Maka itu seorang insan harus mengatur tentang kondisi dirinya. Kapan dia tercela, kapan dia terpuji dalam apa yang dia usahakannya adalah sudah ada anjurannya, sudah ada pendidikannya. Kita Kitabullah, sunnah Rasulullah SAW sudah di antara kita semua tinggal kita mau mengambil atau tidak mau mengambil. Nasallahu alaihi wasallam wal afiyah. Baik, insyaallah kita cukupkan walhamdulillah alamin. Tafadhalu.